Kelompok huruf ke-26 saudaranya dhamir. Huhi dia lelaki, humahima mereka berdua, humhima mereka lelaki, hadiah wanita, humahima mereka berdua, hunahinna mereka wanita, kakamu lelaki, kuma kalian berdua kum kalian lelaki ki kamu wanita kuma kalian berdua Kunna kalian wanita Iyani aku na kami Iyani aku na kami Iyani aku na kami Iyani aku na kami